rahimahullah taala. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjutkan untuk memutkinkan dan mengokohkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, kita merojah dulu. <clears throat> Atau hafalannya dulu ya, silahkan dibaca. ya hal ya san ni'ma bisa laisa asa itu isim atau fi'il atau huruf dalilnya apa ya bisa dimasukkan oleh tak coba di Arab Irfan ni'mal ni'mal rajulu zaidun Arab fil ya hmm min afail madah. Ni'ma ini. Iya, ni'ma fil madhi jamid min afal al madah. Iya, ar-rajulu fa'il. Iya. Kemudian Zaidun. <laughs> Apa irobnya Zaidun? Ya, pada contoh ni'ma rajul Zaidun ada beberapa sisi Arab. Bisa kita Arab ni'ma rajul ya ni'ma fil madhi jamid min af'al al madah ar-rajulu fa'il marfu alamat rafi adhamatu zahiratu ala akhirih ya, jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar khabar muqaddam zaidunnya mubtada muakhar marfu alamat rafi adhamatu adh-dhahiratu ala akhirih atau kita bisa juga mengirab dengan sisi irab yang kedua yaitu dengan kita jadikan Zaidun sebagai khobar dari mubtada mahdzuf takdirnya huwa. Ni'mar rajul huwa Zaidun gitu. Jadi Arabnya jumlah fi'liyah tadi ni'mar rajul itu tidak ada mahal dalam Arab. Kemudian Zaidun adalah khobar dari mubtada mahdzuf takdirnya huwa. Gitu. Huwa Zaidun. Demikian pula bisa seperti itu ya Arabnya. Kemudian asa, ada berapa keadaan asa? Ashraf, asa ada berapa keadaan? Tiga. Yang pertama dia sebagai fi'il yang naqis. Amalannya apa? Asa ketika dia sebagai fi'il yang naqis merofakkan isim dan masukkan khabar seperti amalannya kana. Contohnya apa? Contohnya asa apa Ki? Sebenarnya Ki? Asa Muhammadun an ayyakuma misalkan ataupun asa rabbukum ayyarhamakum. Asa fil madhi naqis tarfa isma wa tansibu al-khabar rabbukum rabb اسم عسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف كف ضمير متصل مضاف إليه kemudian أن يرحمكم أن حرف نصب واستقبال wa masdarin yarhama fi'lun mudhari' marfu' bi an wa alamatu rafi' ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih wa fa'iluhu mustatir fihi jawazan taqdiru huwa masdar muawwal min an wa ba'dah dari an dengan fiilnya an يرحم، itu fi mahalli apa nasbin خبر asa خبر asa jadi asa yang naqis yang merofakkan isim dan menasobkan khobarnya biasanya khobarnya itu ataupun khobarnya adalah berupa fi'il mudhari yang seringnya bergandengan dengan an itu seringnya kemudian macam asa yang kedua apa Marwan asa yang tam apalah amalannya asa yang tam ya seperti kana merofakkan isim yang disandarkan kepadanya sebagai fa'il. Ini juga sama, fa'ilnya itu tersusun dari masdar muawal dari an dan sil mubarak setelahnya. Seperti apa? Asa an tuhibbu syai'an. Asa an tuhibbu syai'an. Di sini asa tam. Ya, fil madhi jamid. Tam. An seperti tadi Arabnya. Ya jumlah atau masdar muawal min an wa ma ba'dah fi mahalli rafin fa'il. Sudah. Ya Arabnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, asa apa? Abzurah. Asa yang merupakan huruf kapan itu? Asa dia menjadi huruf ketika bergandengan dengan isim yang mansub atau domir-domir yang mansub. Contohnya apa? Asa naru sin allaha. Ya. Tashakka fa'ati nahwaha fa'azuruha. Semoga saja itu adalah api unggunnya Kas nama seorang wanita. Semoga saja. Dia mengeluh sedang sakit. Saya pun datang kepadanya menjenguknya. Di situ di sini syahidnya asa ha. Asa di sini huruf. Seperti yang beramal seperti amalannya la'alla menasubkan isim merofakan apa khobar. Ya. Haknya bamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin ismu asa. Naru khabar asa marfu wa alamat rafi ad zahiru ala akhirih itu ya. Asaha naru ka'sin 'allaha. Silahkan untuk kiaskan. Yang yang jelas dia setelahnya isimnya mansub. Ya. Asaka, semoga kamu apa misalkan? Qaimun. Semoga kamu berdiri. Asaka qaimun. Maka di situ asa karena bergandengannya dengan bomir yang mansub maka dia sebagai huruf kemudian bimadza yu'rafu al-amr bidalalatiha ala talab wa qabulihi iya al-mukhatabah ya. Apakah semua isim yang menunjukkan kepada talab itu fi'il amr? Asyraf hal kullu kalimah dalat ala talab fahiya amr. Setiap fi'il yang menunjukkan kepada talab fi'il amr semua? Tidak. Terus bagaimana penjelasannya? Ada juga isim yang dia menunjukkan kepada tolab tapi bukan fi'il amr. Contohnya apa? Isim fi'il amr soh mah nazali dan yang semisalnya. Dia tidak dikatakan sebagai fi'il amr kenapa? karena tidak bisa menerima iyaul mukhatabah. Jadi tanda dari fil amr adalah gabungan dari dua perkara ini. Yang pertama penunjukannya kepada tolab, yang kedua bisa menerima ia al mukhatabah. Kemudian tolab ada berapa macam Marwan? Tolab tolab yang dimaukan di sini ada berapa macam? Dua, yang pertama tolabul tolab husuli malam yahsul. Tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang belum dikerjakan. Contohnya apa? kul ya kepada orang yang belum makan ya yang kedua apa absurah makna dari tolat tolabul istimror tuntutan untuk terus menerus dikerjakan atau lebih semangat lagi seperti kalau antum melihat ada teman antum semangat belajar murojaah antum mengatakan kepada ijtihad masih terus kamu bersemangat ini tolabul istimror dalam Al-Qur'an ya din amanu eh, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Ittaqillah. Iya, perintah untuk terus-menerus bertakwa. Juga dalam ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, aminu billah. Kemudian soal berikutnya, soal akhir, orang full harf? Ya. ya yuraf di adami salahiyatihi maka dukhul alamat al-ism wal fi'il dia tidak bisa menerima tanda isim dan fi'il itu apa tanda huruf tidak bisa menerima tanda isim juga tanda fi'il di sini dicontohkan hal fi dan lam apa tujuannya beliau al muswanif mencontohkan huruf dengan tiga huruf ini hal fi lam syaraf tujuannya apa apa di sini ngasal? Bikin contohnya hal lam atau ada tujuan? Hah? Haki? Apa tujuannya Ki? Arwan? Hah? Surah? Apa surah? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwasanya huruf itu ada tiga macam. Yang pertama mustarok yang masuk kepada isim dan fiil contohnya hal yang kedua muhtasun bil ismi khusus masuk ke isim contohnya fi dan ada teman-temannya yang lain dan yang ketiga muhtasun bil fi'li huruf yang masuk atau khusus masuk kepada fi'il itu lam dan teman-temannya itu tujuannya dan telah kita sebutkan pula bahwasanya huruf yang musyarak yang bisa masuk kepada isim dan fi'il itu tidak beramal tidak beramal Berbeda halnya dengan huruf-huruf yang muhtas beramal kepada kalimat yang setelahnya. Seperti fi, ini huruf yang muhtas dengan isim, menjarkan isim setelahnya. Lam juga muhtas dengan fil mudhari, maka dia menjazamkannya. Adapun hal tidak berpengaruh. Hal qoma, hal yakumu zaidun. Hal qai, hal zaidun qaimun, tetap marfu. Hmm. Dicatat ya dan dihafalkan diulang-ulang. Babul i'rabi wal bina. Sekarang kita masuk kepada bab berikutnya yaitu tentang i'rab dan bina. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi li ikhtilafi al-awamil al dakhilati 'alayha lafzan wa au taqdira. Nih, eh, bab i'rab adalah bab yang sangat penting. Bahkan bisa dikatakan inti dari ilmu nahwu itu i'rab. Kalau Anda bisa membaca kitab tulisan dalam keadaan mengerti Arabnya maka insya Allah tidak akan keliru memaknainya. Kalau sudah kelihatan keliru ya bisa jadi antum keliru pula memahaminya. Al-i'rab di sini disebutkan makna i'rab secara apa? Istilah. Dan makna i'rab secara bahasa sudah diajarkan atau dijelaskan di dalam kitab Tuhfah. Silakan antum merojah kembali. Di antaranya apa? tahsin kemudian juga izhar ya membaguskan ataupun tahir, yang tanya taghir tahsin izhar itu makna cara bahasa dari Arab. di sini didahulukan pembahasan tentang Arab daripada albina kenapa karena yang asal yang asal adalah Arab pada isim khususnya I'rab ya maknanya adalah taghyiru awakhiril kalimi lihtilafil ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdira. I'rab ya adalah perubahan. Perubahan akhir-akhir kata disebabkan pergantian amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Lafdhan aw taqdira, baik perubahannya itu terlafazkan ataupun hanya ditakdirkan perubahan akhir-akhir kalimat disebabkan pergantian amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut, baik perubahannya itu adalah lafzi ataupun takdiri. Amil apa mana amil? Hah? Apa mana amil? Amil adalah ma'au ma'aujaba kaun akhiril kalimah ala wajin maksus apa yang menjadikan akhir kata itu dalam kondisi tertentu min raf'in atau nasbin atau khafdin ma'ujaba al kalimah ala wajhin mahsus apa yang menjadikan akhir kata dalam keadaan tertentu min raf'in seperti rafa nasab jar iya kita contohkan di sini Ja'a Zaidun. Ya, Ja'a Zaidun. Zaidun di di sini adalah kalimat yang marfu, ya kan? Apa amilnya? Hah? Yang menyebabkan Zaidun marfu apa amilnya? Ja'a. Itu amil. <coughs> Kemudian kalau kita ganti itu Zaidan. Zaidan mansub. Amilnya apa? itu fi'lan fa'il. Kalau kita ganti marartu bi Zaidin menjadi apa? Majrur. Nah, itu apa? Amilnya ba. Ya perubahan dari rofa zaidun ke nasab zaidan kejar zaidin itu disebut apa? I'rab. Kenapa berubah-ubah dari zaidun ke zaidan ke zaidin? <coughs> Karena amil yang masuk itu berubah-ubah, berganti-ganti. Pada yang pertama amilnya jaa, yang kedua roa itu, yang ketiga ba. Dan di sini disebutkan perubahannya itu lafzan atau takdirah. Kadang terlafazkan, kadang ditakdirkan. Apa Arabnya ya lafzon? Kenapa mansub? Lafzon atau takdiran, Kalau takdiran ya ma'tuf kepada mansub, lafzon, mansub itu mithluh. Lafzonnya Arabnya apa? Dia Arabnya ya bisa uh, bi naz'il khafid ala naz'il khafid. Dia mansub karena dibuang huruf khafatnya huruf jar. Aslinya fil lafzi dibuang fi-nya menjadi mansub itu ada yang namanya al mahfub ataupun al-khafid di naz'il khafid. Jadi mansubnya lafdon adalah karena sebab membuang huruf jar. Aslinya fil lafdi dibuang fi-nya jadi lafdon. Pada contoh yang lain tu ila usfurin dibuang ilanya. tu usfuran mansub jadinya. Dan ini sifatnya samai, tidak bisa dikiaskan. Hmm. Hanya kita menukil dari kalamnya orang Arab. Aslinya fil lafzi dibuang fi-nya jadi lafzon atau takdiro. Atau juga bisa di Arab lafzon di sini sebagai hal. Berarti hala kaunihi lafzon gitu loh. Perubahan akhir-akhir kalimat disebabkan karena perubahan amil-amil yang masuk padanya hala kaunihi lafzon. Ya, ketika perubahan tersebut bisa dilafazkan ataupun hanya ditakdirkan. Lafzon atau takdiro ini kaitannya lafzon atau takdiro adalah dengan perubahan. Jadi perubahannya kadang terlafazkan, kadang ditakdirkan. Contoh yang terlafazkan pada contoh tadi Muhammad. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Ini perubahannya apa? Lafzi. Bisa terlafazkan. Perubahan lafzi adalah perubahan yang tidak ada penghalang yang menghalangi untuk bisa diucapkan. Itu apa? perubahan yang lafzi. Silakan antum merujuk kembali tuhfa itu. Mala yang min nutqi bihi mani'. Perubahan yang tidak ada penghalang yang menghalangi untuk bisa diucapkan seperti ja Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marutu bi Zaidin. Berubah-ubah Zaidun, Zaidan, Zaidin dan tidak ada di sini yang menghalangi perubahannya dari rafa nasab jar tidak ada penghalang yang menghalangi untuk bisa diucapkan. Iya. Au takdir ataupun perubahannya sifatnya takdiri seperti kalau kita ganti ya Zaidun dengan apa? Al-fata, ja'al fata. Ra'aitul fata, marartu bil fata. Ya, al-fata di sini pada contoh yang pertama ja'al fata dia i'rabnya apa? Sebagai apa? Fa'il, marfu. Apa amilnya di situ? Ja'a. Tandrofanya apa? Dommah muqaddara alal alif. Iya. Dommah yang ditakdirkan saja. Apa yang menghalangi munculnya dommah? Hah? Ta'adzur. Ya, ta'adzur karena terhalang untuk diucapkan karena yang namanya alif itu tidak bisa menerima harokat selamanya. Alif tidak bisa menerima harokat. Ya, seperti alif yang ada pada kola itu sama ada pun yang bisa diucapkan itu bukan alif, hamzah. Apakah hamzah Qopar seperti ahmadu atau hamzah wasol seperti alhamdu itu bisa. ataupun alif tidak bisa diharokati. Kalau hamzah Qopar ataupun wasol bisa. Ya, kemudian contoh yang berikutnya ra'aitul fata. Al-fata Eropnya apa? Hah? Maf'ulun bi mansub. Wa alamatun al-fathah muqaddarah Al-fathah al-muqaddara ala akhiri Mana min zuhriha at-ta'adzur. Marutu bil fata al fata irabi ya, apa? Bah? bil ba wa alamatu jarihi al-kasra al-muqaddara ala akhiri Mana min zuhriha at-ta'adzur. Ya, di sini kita dapati al fata pada contoh yang pertama ya. Dia sebagai apa? Fa'il. Pada contoh yang kedua sebagai maf'ul. Pada contoh yang ketiga majrur dengan ba. Ya. Dia di sini aslinya beda-beda mahalnya. Cuma di sini nggak tampak gitu perubahannya. Hanya ditakdirkan, hanya ditakdirkan saja. Kemudian wa aqsamuhu arba'atun. Jadi perubahan ada kalanya lafzi, ada kalanya apa? takdiri. Ya. Sudah paham nih? Hah? murojaah kan? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Dan penghalang yang menghalangi perubahan untuk bisa diucapkan itu yang pertama ta'adzur tadi. Yaitu pada kalimat-kalimat yang akhirnya alif. Alif lazimah. Isimnya disebut isim maksur. Ada juga yang menghalangi pengucapan karena sebab apa? Asikol, berat seperti pada apa? Fiil-fiil yang akhirnya wawu, yad'u, ya kan? Yad'u bisa diucapkan cuma berat sehingga ditinggalkan. Atau isim yang akhirnya ya, ya kan? Al-qadhi. Kalau dikatakan al-qadhiyu itu berat sehingga ditakdirkan saja. Kemudian yang ketiga yang menghalangi pengucapan adalah apa? Apa? Ya. Karena al-munasabah, penyesuaian dengan ya mutakallim. Seperti jaa hulami. Hulami di sini akhir dari hulam itu dikasroh. Padahal dia sebagai fa'il dari jaa marfu. Kenapa dikasroh? Karena untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim. Ya Robnya jaa hulami bagaimana? Hulam fa'il marfu alamat rafi ad-dhammah al-muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim domah yang ditakdirkan sebelum ya mutakallim. Mana min zuhuriha yang menghalangi munculnya apa? Istighalul mahal harakatil munasabah. Wa huwa mudhaf ya bamin mutakallim mabni ala sukun fi mahal jari mudhaf ilaih. Harus bisa ya. Ya, arabnya Coba antum arab Ya. Ja'al qadi arabnya apa? ala akhirih terus mana min ya as asiqol ya adapun pada isim yang akhirnya ya atau isim mankus itu ketika mansub tampak harokatnya tidak ditakdirkan raaitul qadhiya gitu kan raaitul qadhiya juga pada fi'il mudhari yang akhirnya ya itu juga harokat muncul dia liyaqdiya liyaqdiyallahu amran kana maf'ula dia silakan untuk merujuk kembali ya kitab tuhfahnya ini ya masih sama tengahnya ada di tuhfah ya i'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat disebabkan karena pergantian amil-amil di sana ada amil yang menuntut rofa ada amil yang menuntut nasob ada amil yang menuntut jazm ada amil yang menuntut khafat apa contohnya amil yang menuntut rofa fiil tadi menuntut Rofaknya fa'il. Apalagi ibtidak keberadaan isim di awal jumlah itu menyebabkan dia marfu. Dan amil ada dua ya. Amil ada dua, ada amil yang lafzi ada lafadnya, Ya, dan ada amil yang maknawi, makna saja sifatnya seperti kondisi isim di awal jumlah itu amil yang maknawi. Muhammadun fil masjid, Muhammadun. Kenapa marfu? Apa amilnya? Amilnya adalah al-ibtida. Keberadaan dia sebagai isim yang memulai jumlah itu yang menyebabkan dia marfu. Dan tidak ada lafadznya ya kan. Hingga kalau kita mengharap Muhammadun alimun Muhammadun mubtada marfu bil ibtida. Marfu dengan ibtida wa alamat rafi abdamatu zahirun al akhiri. Kemudian contoh ambil yang marfu yang lainnya selain fi'il. Mubtada juga ambil bagi bagi khobar. Muhammadun alimun apa yang merupakan alimun khobar mubtada. Apalagi Kana dan teman-temannya, ya kan? Merofakan isimnya. Masih banyak yang lainnya. Kemudian contoh amil yang menasobkan apa saja? Ya, inna dan teman-temannya. Kemudian juga apa? Apalagi? Banyak. Fi'il fa'il. Merofakan apa? Maf'ul. Kemudian juga apa? Khobarnya Kana dan teman-temannya. Dan yang lainnya. Amil jar banyak huruf-huruf jar. Amil jazm juga banyak lam dan yang semisalnya. <clears throat> Itu amil-amil. Wa aqsamuhu arba'atun dan i'rab itu macamnya ada empat. I'rab macamnya ada empat. Perubahan pada akhir kalimat itu macamnya ada empat. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga khafad, yang keempat jazm. Rafa apa rafa? Maknanya? Hah? Apa? apa? Iya, secara bahasa laulu. Kalau secara istilah apa? Allah tiyuh allati yuhdithuha al-amil aw mana Itu di kitab Tuhfah ada. Rafa adalah dhammah yang dimunculkan oleh amil ataupun pengganti dari dhammah. Jadi rafa adalah ungkapan tentang dhammah ibarah ya, ane dhammah ungkapan tentang dhammah yang dhammah ini dimunculkan oleh amil ataupun penggantinya domah karena rofa bukan hanya domah sebagai tandanya di sana ada tanda yang lain ya kan ada alif ada wawu ya itu rofa silahkan dibuka kembali kitab tuhfanya ya ungkapan tentang domah yang ditimbulkan oleh amil ataupun wakil dari domah nasbun juga seperti itu fathah yang dimunculkan oleh amil ataupun gantinya khafat juga demikian kasroh yang dimunculkan oleh amil ataupun gantinya jazm juga demikian Ya. Falil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Bagi isim dari empat macam i'rab tadi ada tiga. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga khafd. Contoh yang rafa' ja'a zaidun, zaidun. Contoh yang nasab ra'aitu zaidan. Contoh yang majrur marotubi zaidin. Nah itu. Jadi isim dari macam-macam i'rab yang empat tadi mengambil tiga. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khafad. Khafad nama lainnya apa? Aljar. Kalau khafad istilahnya orang kufah, kalau aljar istilahnya orang asroh. Wala jazma fiha dan tidak ada jazm pada isim-isim. Tidak ada isim, tidak ada isim yang dijazmkan. Walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Dan bagi fiil dari empat macam i'rab tadi mengambil tiga pula. Yang pertama raf'u seperti apa? Yahruju Muhammadun, yahruju. Wan nasbu nasab seperti lan yakhruja Muhammadun. Jazm seperti lam yakhruj Muhammadun. Wala khafdha fiha dan tidak ada khafat padanya. Dan ingat yang dibahas pada pembahasan i'rab dari fi'il adalah khusus fi'il mudhari saja. Ya. Adapun fi'il amr dan fi'il madhi itu mabni sehingga keluar dari pembahasan i'rab. Kalau disebut fi'il di sini Asli yang dimaukan adalah fiil yang fiil mudhari. Ya, fiil mudhari. Kemudian wal bina'u luzumu awakhiril kalimi harakatan aw sukunan. Bina adalah tetapnya akhir-akhir kata baik dari sisi harokat ataupun sukun. Tetapnya akhir kata pada harokat ataupun pada sukun. Itu bina. Tetapnya akhir kata pada harokat tertentu ataupun sukun. Min ghairi amil itu kalau ditambahkan. Bukan karena sebab amil. Jadi tetapnya akhir kata dalam satu keadaan apakah harokat ataupun sukun ini bukan karena amil. Harokat nanti akan sebutkan oleh beliau di sini. Wa anwa'uhu arba'atun dan macam bina seperti halnya macam dari Eropa. ada empat pula. Domun. Yang pertama mabni di atas domah ini harokat. Apa contohnya? Hah? Isim yang mabni di atas domah, dhammah. Haitsu. Haitsu. lagi? Masih ada? Nahnu. Iya. Ini tetapnya dia di atas domah bukan karena amil kita gonta-ganti amilnya tetap dia itu di domah Ya. Kemudian juga fathah, apa contohnya aina. Kasroh contohnya haula. Sukun contohnya man. Ya, kita contohkan dalam satu kalimat seperti ya. Ja'a haulai arrijal. Haulai sebagai fa'il kan? Tapi dia kondisinya di kasroh. Ja'a arrijal Datang kaum laki-laki itu haulai di kasroh. Tuh. Kita ganti sekarang amilnya bukan ja'a itu haulai arrijala Di kasroh tetap. Ganti amilnya min. Marartu tubi haulai arrijala rijala Tuh. Jadi tetap dia dalam satu kondisi yaitu kasroh bukan karena amil. Buktinya apa? Amilnya diganti-ganti tetap dia di kasroh. Maka cara mengirobnya adalah bagaimana? Hak litanbih ula isi isyarah, ya kan? Isi isyarah mabni alal kasrah fi mahalli. Irobnya apa? Mahalli. Jadi isi isim yang mabni itu irobnya apa? Mahalli. Fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli nasbin maf'ul. Fi mahalli jarin mudhaf ilaih ataupun bi al majrur ataupun bi harfil jar. Irobnya apa mahal? Jadi irob itu ada yang dengan harokat zahirah, ada yang muqaddarah, ada yang mahali. irobnya pada mahalnya saja. Ini pada isim-isim yang mabni. Kalau ada di sana ada isim tetap dia dalam satu kondisi. Harokatnya fathah terus. Tapi ini ya karena amil yang menuntutnya, maka ini mu'rab. Contohnya subhanallah, itu mu'rab subhanallah. Kenapa? Karena dia tetap di atas fathah karena amil amil mahdhuf usabih subhanallah ma'adzallah a'udhu ma'adzallah. Jadi kalau ada yang tetap dia kondisi dalam kondisi tertentu dalam kondisi fathah misalkan tapi karena amil maka ini mu'rab. Seperti subhanallah ma'adzallah ini mu'rab semuanya. Meskipun tetap dalam kondisi fathah. Belum pernah kita mendengar subhanallah, subhanillah, ya kan? Subhanillah enggak ada. Tapi kita katakan ini apa mu'rab kenapa? Karena mansubnya dia, fathahnya dia karena amil, yaitu usabbih ya mahdhuf subhanallah, maful mutlak. Ya. Adapun pada contoh haula'i bukan karena amil dia. Buktinya apa? Diganti-ganti amilnya tetap dikasroh. Begitu juga man. Ya. Ja'ani man indak. Ra'aitu man indak. Marartu bi man indak. Tetap amilnya diganti-ganti dia tidak berubah, tetap di atas sukun. Ya cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ta'ala, artinya atau Arab ya? Ya, ta'ala tergantung yang diperintahkan satu orang, ta'ala. Laki-laki. Kalau satu orang perempuan, ta'alai. Kalau dua orang laki-laki atau perempuan, ta'alaya. Ta'alaya. Kalau jamak laki-laki, taala, Jamak perempuan, ta'alaina. Irobnya ta'ala. Ta'ala adalah fil madhi, fi'lun madin. Mabni ala hafil ya Bukan. Eh, ta'ala. Iya, ta'ala ya, Aslinya, aslinya ya. Hmm. Alal ya. Hadil ya. Hmm. Iya, buktinya ketika musana ta'ala ya. Berarti aslinya apa? Iya. Ala hadzi al, liya ya. Fa'iluhu dhamin fi hujuban taqdiru anta. Yang lain? Bisa diambil bedanya? Lebih mudah atau sama saja sulit? Hah? Lebih mudah ya? Ya, tinggal nanti buka kembali tufanya. Iya, tapi rofa nasab dibuka kembali. Nanti insya Allah besok pertemuan hari Sabtu panjang ngeroja dulu. <laughs> Iya. Nanti masing masing insya Allah akan dapat pertanyaan. Hmm. Subhanakallah bihamdik. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.